Masjid Al-Amin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita di pagi hari ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Hikbatun Minat Tarikh dan kita sekarang telah sampai pada al mabhas Ar-Rabi Sababul Khilaf Bainas Sahabah. Mabhas yang keempat sebab perselisihan pendapat di antara para sahabat seputar kematian Utsman bin Affan. Al-masyhur pendapat yang terkenal anna Talhata wa Zubair wa Aisyata kharaju lilintiqam li Utsman radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu wa anhum. Yang terkenal adalah bahwasannya Tolha Zubair, Aisyah, mereka semuanya keluar bukan dalam rangka menggulingkan Ali, bukan. Walakin lil intiqam li Utsman radhiyallahu an akan tapi untuk menuntut balas tentang kematian Utsman bin Affan semoga Allah meridhai mereka semua. Itu tentang Tolkha Zubair dan Aisyah. Amma Muawiyah Adapun Muawiyah, fa inna Aliyan lamma akhadha al khilafa azzala ba'd ba'd al-wulad alladziina wallahum Utsman wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As wa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Adapun Muawiyah sesungguhnya Ali ketika uh, dia memangku jabatan khilafah Beliau diantara kebijakannya adalah memecat sebagian eh, gubernur-gubernur. Uh, Di antaranya adalah eh, memecat gubernur yang dulu diangkat oleh Utsman. Di antaranya adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Di antara diberhentikan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Falamma balaghal azlu Muawiyah ta'rafadul azla. Ketika surat pemberhentian itu sampai ke Muawiyah atau ketika kabar pemberhentian itu sampai ke Muawiyah radhiyallahu anhu, rafad rafadha al azla. Maka uh, Muawiyah menolak pemberhentian itu. Dan kita tahu Syam itu sangat mencintai Muawiyah. Jadi Muawiyah merasa kenapa saya berhenti? oh, Syam itu semuanya tunduk sama dia. Gitu. Kala mimman uzal Dari siapa aku di berhentikan? Kalau orang-orang mengatakan min aliyin. Anda diberhentikan oleh Ali. Qala maka Muawiyah mengatakan wa aina qatalatu ibni ammi. Lalu bagaimana dengan para pembunuh anak pamanku? Kenapa kok tidak diurus oleh Ali bin Abi Thalib? Kok malah ngurusin aku untuk dipecat? Wa aina qatalatu Utsman dan mana para pembunuh Utsman kok sampai detik ini belum ketangkap? Mengapa kok Muawiyah kok ngomong kayak gitu? Mengapa Muawiyah kok ngomong mana pembunuh Utsman gak dibunuh? Karena Muawiyah menganggap seandainya ini urusan di tanganku, aku tumpas itu. Dan Muawiyah pada waktu itu merasa punya punya apa? Punya kedudukan, punya kekuasaan dan orang-orang Syam setia kepadanya. Apa sulitnya sih mencari pembunuh Ali aja dari eh, pembunuh siapa? Utsman. Kok gak selesai-selesai urusannya? Padahal seandainya urusannya diserahkan ke aku, aku tumpas tuh para pembunuh saudaraku yaitu Utsman Affan. Karena merasa Eh, merasa dia punya kekuatan gitu Muawiyah ini. Qalu lahu, orang-orang berkata, "Baik, kalau begitu baiatlah kepada Ali." Suma talib biqatlati biqatalati Utsman. Kemudian setelah engkau baiat kepada Ali, baru engkau minta kepada Ali untuk membunuh para pembunuh Utsman. Qala, kata Muawiyah tidak. Bal kota lata Utsman. Justru sebaliknya, harus segera dibunuh pembunuhan siapa tadi eh, pembunuh Utsman harus segera dibunuh. Dan untuk menuntut ya, menuntut agar pembunuh saudara itu dibunuh itu tidak harus orang eh, apa namanya? E, eh, baikat atau baikat. Yang jelas haknya muslim apabila saudaranya tertumpah darahnya maka berhak untuk menuntut apa? Yesus. Ini, ini pendapatnya siapa? Muawiyah. Tidak harus saya baik atau tidak baikat. Seandainya saya jadi rakyat jelata, tetap saya punya hak toh. Karena saudara saya diapakan? Dibunuh. Ini hak darah muslim, bukan baik atau enggak baik ini. Ini hak seorang muslim untuk menuntut balas. Saya mau tanya, kalau ada orang terbunuh, kisos ini terjadi kalau ada apa? Kalau ada apa? Ada tuntutan toh. Kalau misalnya keluarganya itu memaafkan, di kisos apa enggak? Kan enggak kisos kan? Nah di sini Muawiyah menuntut. Bisa dipahami? tanpa melihat Muawiyah itu gubernur apa enggak gubernur. Bisa dipahami maksudnya? Yang jelas ini darah saudaranya tertumpah. Ya gitu, ini pendapatnya Muawiyah. Jadi pembunuh dulu, kisos dulu para pembunuh Utsman, nanti saya akan atau otomatis. Wadzalika anna Muawiyah takana yur'anu ala quwwatin fis Syam. Mengapa Muawiyah melakukan itu? Karena Muawiyah menganggap atau melihat bahwa dirinya itu memiliki kekuatan penuh di Syam. Wa anna ulam yufarrid bihadil kuwah. Dan Muawiyah tidak pernah meremehkan kekuatannya. Allati tuahiluhu lil intiqam min qatalati Utsman. Yang mana seandainya Muawiyah ini ingin balas dendam terhadap pembunuh Utsman bisa. Kok ini aku disuruh lengser, kemudian gak diusut pembunuh Utsman, dan gak bisa. Mau seandainya saya dikasih tugas, saya selesaikan kok masalahnya kok. Saya akan tumpas tuh para pembunuh Siapa? Utsman. Faqala la yubai hatta yuqtal qatalat Utsman. Saya tidak akan berbaikat kepada Ali sampai para pembunuh Utsman dikisos. Wa Aliun yakul. Adapun Ali berkata, "Tubayyi engkau harus baiat dulu." Summa yundur fi qatalati Utsman baru kita teliti lagi siapa para pembunuh Utsman bin Affan. Fal ikhtilafu baina Ali wa Muawiyah huwa fi ayyihima ayhima qabl. Sesungguhnya khilaf antara Ali dan Muawiyah bukan masalah karena Muawiyah ingin merebut kekuasaan, bukan. Ya, tetapi permasalahannya adalah kapan waktu untuk mengkisos para pembunuh Utsman. Muawiyah menganggap kisos dulu baru Abu bayat. Kata Ali, bayat dulu baru kisos. Ini perselisihan antara Ali sama Muawiyah. Eh, Muawiyah. Adapun Tolkha, Zubair, Aisyah mereka berbaikat kepada Ali dari mereka sudah mengakui keabsahan Ali tidak ada masalah. Kemudian yun yaro annal aula an yubai asumma ba'da dzalika yundur fi amri qatalati Utsman Ing indama tahda'ul umur wa istatibul Aman. Menurut Ali yang pertama kali harus berbaiat. Supaya apa? Supaya jelas kedaulatan negara ini. Tidak ada pembangkang bayat dulu. Setelah itu baru diteliti lagi bersama-sama siapa para pembunuh Utsman bin Affan ketika ketika masalah mulai reda, ketika keamanan sudah kokoh, baru kita cari bersama siapa pembunuh Utsman. Karena pertama ini kan stabilitas masih goyah. Habis perang Siffin ada perang, eh habis perang Jamal ada perang Siffin. Makanya kata Ali, yang penting negara aman dulu gitu ya. Wa Muawiyah tu kana yarul aqsa. Adapun Muawiyah sebaliknya dia berpendapat mana darah saudara saya ini? Para pembunuhnya mana? Kisos baru aku akan berbaiat. Wal khilafu baina Ali wa Muawiyah huwa khilaf aulawiyat. Perbedaan antara Ali dan Muawiyah sekedar perbedaan mana yang lebih didulukan. Gitu aja. Karena Ra'yu Tolkha wa Zubair misal Ra'yu Muawiyah. Pendapatnya Tolkha dan pendapatnya Zubair adalah sama dengan pendapatnya Muawiyah. Wahwal Isra biqatli qatalati Utsman yaitu segera mengkisos para pembunuh Utsman. Ma'an al-farq baina Talha wa Zubair min jihati Muawiyah min jihatin ukhra anna Talha wa Zubair bai'an bai'an wa Muawiyah dalam yubai' ba'd. Tetapi ada perbedaan. Tolkha sama Zubair sudah berbaiat sejak awal. Sedangkan Muawiyah belum berbaiat. Tapi Muawiyah, Tolkha, Zubair, Aisyah sama. Pengennya apa? Segera diadakan kisos. Tidak bertele-tele seperti yang disampaikan oleh Ali dalam benak mereka. Mau Mauqifus sahabat bintil kalma'arik. Sikap para sahabat terhadap peperangan-peperangan yang terjadi pada masa itu. Para sahabat di zaman fitnah itu terbagi menjadi tiga. Para sahabat terbagi menjadi tiga. Yang pertama Kelompok yang pertama, kelompoknya Tolha wa Zubair wa Aisyah wa Muawiyah. Kelompok pertama adalah kelompoknya Tolha, kelompoknya Zubair, kelompoknya Aisyah, Muawiyah. Mereka menganggap bahwa mengkisos pembunuh Utsman harus segera dilakukan. Harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, bahkan sebagian riwayat mengatakan kami para sahabat Nabi khawatir turun hujan batu dari langit karena darahnya khalifah tertumpah. Tapi tidak ada yang sanggup mengkisosnya. Tidak ada yang sanggup mengkisos pelakunya. Ini, ini golongan yang pertama. Wa ta'ifa asaniyah Kelompok yang kedua. Aliun waman ma'ahu. Ali dan yang ikut serta dengannya. Ali, Ammar bin Yasir, Hasan, Husain dan seterusnya. Tarohadi hadi ta'ifa anna awwala sya'in yajibu an yakuna wa yuhsam wa huwa amrul khilafah. Menurut Ali, yang pertama harus segera dilakukan adalah memastikan perkara khilafah. Wa ta'jilin nadhar fi maudhi qatalat Utsman harus baiatnya sempurna dulu khilafah ini tegas jelas perkaranya baru setelah itu mencari para pembunuh Utsman bin Affan untuk segera dikisos. Atau Ifa asalita. kelompok yang ketiga. Nah, ini kelompok yang yang yang tidak ikut serta merta. Pendapat nomor tiga ini atau kelompok tiga ini seperti saat bin Abi Waqqas Wabnu Umar seperti Ibnu Umar padahal anaknya khalifah Abdul bin Umar ini padahal saat bin Abi Waqqas ini enam orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi untuk memikirkan perkara kekhilafaan. Ya, kekhilafaan. Seandainya seandainya nih saat ini mengajukan diri apalagi ketika Ali terbunuh. Mungkin apa enggak? Bisa. Oh, dia ini yang ditunjuk oleh siapa? Omar. Sedangkan sudah banyak gugur. Zubair sudah meninggal. Talakah meninggal. Ya, Abdurrahman bin Auf ya meninggal. Terus yang ada cuma saat bin Waqqas. Ketika Ali terbunuh, kemarin kan sudah saya jelaskan kan, Ali terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Sudah belum ada tiga orang itu loh yang orang Khawarid, yang satu pergi ke ke Kufa untuk membunuh Ali, yang satu pergi ke Mesir untuk membunuh Amr bin As, yang satu ke Damaskus untuk membunuh Muawiyah. Ya, Ali berhasil terbunuh. Kemudian Muawiyah ngimami terus disabet pedang tapi nggak sampai wafat kan gitu kan. Adapun Muawiyah sedang sakit apa diare kan gitu kan. Yang dibunuh sahabat Khorijah. Sahabat iya Khorijah yang terbunuh. Nah itu kemarin sudah jelaskan. Lah sudah wafat semua. Di antara enam orang itu kan Us, uh, Ali Turman bin Auf Tolkha bin Ubaidillah Sa'ad bin Waqqas Zubair bin Awam Enam orang Ketika Ali wafat yang ada siapa? saat yang masih tersisa dari enam orang itu. Tapi dia nggak ikut-ikutan. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Beliau memilih apa? Hidup bersama kambing yang hidup menjadi orang biasa. Gak orang sipil, nggak terlibat dalam dunia politik. Pak Ibnu Umar, termasuk Ibnu Umar. Anaknya Umar. Wa Abu Hurairah. Hah? Abu Hurairah, perawi hadis. Wa Muhammad ibn Maslama, Muhammad bin Maslama. Sahabat yang namanya sama dengan namanya Rasulullah dan Muhammad bin Maslama dulu waktu Rasulullah masih hidup sering ditugaskan oleh Rasulullah untuk memimpin ini, memimpin itu. Wal Ahnaf wa Usama, Usama bin Zaid. Mengapa Usama bin Zaid gak ikut perang? Sudah saya jelaskan. Karena Usama ini dulu pernah Fathu Makkah mem, hampir membunuh, oh, sudah bukan hampir, membunuh orang, padahal orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, perang sama orang, perang. Ha, mau di mau disabet pedang, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Dibunuh sama Muawiyah. Eh sama Usama. Kemudian Rasulullah datang mendengar perkara ini marah Kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia ini bersyahadat karena takut pedangku dari tadi perang nggak ngomong la ilaha illallah. Ini mau mati ngomong la ilaha illallah. Saya bunuh ya Rasulullah. Dia hanya berlindung dengan kalimat itu dari pedangku. Maka Rasulullah marah dan mengatakan asyakak takolbah. Asyakak taqalbah. Apakah engkau sudah membeda hatinya sehingga kamu tahu dia itu tulus apa tidak tulus? Ini juga dalil bahwa nakhud bidzawahir. Dalil bahwa kita itu menghukum sesuatu dari yang nampak. Ya, nggak boleh kita berusaha cari artinya orang-orang ini nggak ikhlas, nggak bisa. Itu amalan hati kok. Ya kita selama orang yang sholat ya sudah berarti dia ahli sholat itu. Adapun hatinya itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu Usama di padahal Usama dicintai Nabi loh. Ya luar biasa. Dalam riwayat nih Khas Al Hasan putranya Ali digendong Nabi. Dan juga siapa? Usama dua-duanya dibawa Nabi gitu. Yang satu putih ganteng, yang satu hitam. Tapi ganteng juga Usama. Ya cuma hitam gitu. Dua-duanya diciumi sama Nabi, disayangi sama Nabi. Usama disayangi. Tapi dalam halnya dimarahi sama Nabi. Sampai-sampai Usama berandai-andai sekiranya aku adalah orang yang baru masuk Islam. Saya Rasulullah tidak memarahiku seperti itu. Dan cirinya Rasulullah kalau memarahi orang, itu berarti Rasulullah cinta sama dia. Rasulullah nggak memarahi orang kalau nggak cinta sama dia. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang kencing di Masjid Nabawi. Seandainya ada orang pipis di Masjid Alamin, bagaimana perasaan kita? Kita kajian gini tiba-tiba ada orang di pojok situ pipis. Marah kan kita gitu kan? Itu di zaman Rasulullah. Masjid Nabi yang kata Rasulullah, la tusyaddur rihal illa ila salatati masjid Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan jauh kecuali untuk tiga masjid, di antaranya Masjid Nabawi. Yang mana orang sholat di situ lebih baik dari seperti apa? Berapa rakaat? Eh, berapa di tempat lain? Seperti seribu kali. Tapi apakah Rasulullah marahi sahabat itu? Tidak marah. Yang marah justru sahabat. Kata Rasulullah, "Oh, tinggalkan dia. Biarkan dia pipis sampai selesai." Bayangkan. Tak boleh diputus sama Rasul. Biarkan dia selesaikan. Setelah itu apa kata Nabi? Ambillah kalian semuanya, ambillah air. Yang disuruh bukan yang pipis. Yang mau ngantemi orang yang pipis itu disuruh Nabi. Kata sahabat loh, ini anak kita ini yang nggak pipis, kita berusaha mari malah kita disuruh ngambil air. Kenapa Rasulullah nggak marah sama orang Arab baju itu? Karena nggak kenal. Tapi ketika ya, Mu'ad bin Jabal pernah membuat kesalahan Rasulullah marah kepada beliau. Mu'ad bin Jabal sholat isya bareng Nabi Setelah sholat isya pulang ke kampungnya Ngimami lagi Pakai bacaan yang sangat panjang Terus ada seorang laki-laki yang keluar dari jamaahnya muat karena kelamaan sholatnya itu. Sholat isaknya kelamaan. Maka keluar gak ikut sholat jamaah sama muat. Maka muat tahu kejadian itu, maka dilaporkan sama Nabi. Muat mengatakan kau ini munafik. Gitu. Ini menunjukkan bahwa zaman itu orang yang tidak jamaah adalah orang Terlepas dari omongannya muat pada waktu benar apa enggak. Tapi ketika melihat orang yang enggak ikut sholat jamaah. Kemudian muat mengatakan anta munafik. Kok orang munafik? Itu menunjukkan pada zaman itu. Ciri khas orang munafik adalah apa? Enggak sholat jamaah. Itu ciri khas orang munafik. Bahkan Abdul bin Mas'ud mengatakan, kami di zamannya sahabat, di zamannya Rasulullah, untuk mengetahui orang ini munafik apa tidak adalah dilihat dia sholat, tidak sholat, dia sholat jamaah apa tidak. Kalau dia tidak sholat jamaah, fanahnu na'lam, kami tahu huwa munafikun maklumun nifak. Kami tahu dia adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Cirinya nggak mau sholat jamaah. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala dan kalau mereka mau bangun untuk sholat mereka dalam keadaan apa? Usala malas. Maka lapor nih Mu'ad bin Jabal. Ya Rasulullah ini ada orang meninggalkan saya ngimami sholat tapi dia nggak malah nggak mau sholat bersama sama aku. Apa kata Nabi? Panggil orang itu. Ini menunjukkan Rasulullah tidak menghukumi seseorang dari tidak menghukumi perkara dari satu pihak. Dipanggillah orang. Kenapa kamu kok nggak sholat sama Mu'ad? Ya Rasulullah kami kaum yang sudah letih di siang hari Kemudian datang muad mengimami kami dengan bacaan yang sangat panjang sekali sehingga kita nggak kuat ya Rasulullah. Maka Rasulullah berhad menghadap ke arah Muad dan mengatakan afat tanun anta ya Muad. Apakah engkau ingin membuat fitnah untuk agama ini wahai Muad? Dimarahi. Kenapa kau dimarahi? Karena senang Rasulullah. Karena Rasulullah cinta. Jadi orang itu di zaman Nabi nggak dimarahi Nabi kecuali yang dicintai Nabi. Kalau di, kalau dimarahi Nabi itu artinya Rasulullah senang sama dia. Itu pun marahinya bukan marah yang marah-marah tapi marah yang takdib dalam rangka mendidik. Rasul tidak marahi orang yang tidak dikenal. Rasul marahi orang yang dikenalnya. Itu adalah tanda sayang. Seperti seorang ibu, ibu nyubit anaknya, tapi ibu nggak ibu itu nggak berani nyubit anak tetangganya. Ya, kenapa kok dicubit karena saya? Ya, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakr as termasuk yang nggak ikut ikutan adalah Abu Bakr. Siapa Abu Bakr itu? Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakroh. Abu Bakroh adalah seorang sahabat yang diriwayatkan dalam sebuah hadis datang masuk masjid, kemudian imam dan orang-orang sudah ruku. Pernah dengar kan? Dia belum nyampe soft ada di depan ada di sana itu. Ketika melihat Rasulullah sudah ruku, sahabat sudah ruku, langsung dia takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku menuju soft. Nah, Rasulullah pas mengimami itu dengar suara apa? Suara gaduh. Suara kaki yang kelihatan orang tergesa-gesa gitu. Maka setelah sholat Rasulullah berpaling dan berkata, siapa tadi yang melakukan itu? Maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Tapi jangan diulang Dan jangan diulangi. Rasulullah nyuruh dia ngulangi sholat gak? sah nggak sholatnya? Rasul mengatakan la ta'ud, tapi jangan diulang. Nah, kalau zaman sekarang ini, misalnya imam ruku, makmumnya ruku itu ada jamaah di sana, karena kan barang siapa dapat rukuknya imam dapat satu rokaat imamnya ruku, makmumnya ruku, tiga sof, datang ada di pintu. Boleh nggak sekarang itu orang itu di pintu terus takbir, iblat, terus ruku, terus jalan sampai ke sof sini? Boleh apa enggak? Rasulullah mengatakan zadakallah khirson wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Boleh nggak? Boleh, boleh. Dan nyampe sana Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar seruku terus jalan supaya dapat satu roka. Boleh apa enggak? Boleh. Hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah yang hilang. Jadi boleh seandainya dilakukan. Duh, bagaimana dengan perkataan Nabi wala ta'ud, jangan kau ulangi. Diterangkan oleh para ulama yang dimaksud Nabi jangan diulangi itu adalah kalau kita lihat utuh hadisnya karena Rasulullah sebelumnya mendengarkan suara apa? Suara gaduh yang diingkari Nabi adalah suara dan ketergesa-gesahannya, bukan ben, apa dia takbir kemudian ruku dan jalan. Dan ini yang dilakukan oleh Abdul bin Zubair dan para sahabat. Jadi tidak apa-apa kayaknya kalau diterapkan di Al-Amin. Tapi kalau di masjid lain janganlah ya. Khawatir jadi fitnah. Sesekali boleh nanti. Nah, sampai mana tadi? Ah, terus. Nah, Abu Bakro ini juga dulu uh, ada cerita. Sudah saya ceritakan belum? Ceritanya Abu Bakro ini. Abu Bakar ini pernah melihat Al-Mughirah bin Su'bah. Al-Mughirah ibn Su'bah, oh, sahabat cerdas. Mughirah sahabat yang encer kepala, cerdas, ahli siasat dan seterusnya. Al-Mughirah bin Su'bah ini dilihat sama Abu Bakar ini sama wanita di tempat-tempat yang tidak layak. Ya yes, intinya zina lah, dianggap zina. Saya nggak mengatakan Al-Mughirah bin Syu'bah zina. Tapi saya mengatakan bahwa Abu Bakar ini melihat siapa tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah ini apa? Dalam pandangan siapa? Abu Bakar sama wanita di tempat berduaan melakukan apa yang dilakukan. Maka Abu Bakar melihat. Kemudian Abu Bakar mencari teman. yang terkumpul tiga orang melihat kejadian itu. Sahabat, sahabat, sahabat itu walau alam sahabat apa tidak karena ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Pada waktu itu yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar melihat kejadian itu. Terus dia mendatangkan saksi intinya tiga orang. Terus setelah itu tiga orang ini lapor kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, kami telah melihat Al-Mughirah bin Su'bah telah berzina, melakukan ini dan itu dengan perempuan. Ya. Kata khalifah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Syuhuduka atau zuhruka Syuhudaka atau zuhruka Saksi-saksimu atau punggungmu? Saya cambuk. Ini melihat loh ini. Saksi-saksimu atau punggungmu untuk saya cambuk. Kata Hero ya aku ada saksi. Ada saksi. Maka dihadirlah, dihadirkanlah saksi tadi. Tapi berapa tadi jumlahnya? Tiga, kurang satu. Kan kaidah dalam karena dalil atau kaidah dalam masalah persaksian perzinahan, syuhudnya saksinya harus ada berapa? Empat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya maka tidak bisa mendatangkan ceritanya satu sama-sama persis yang dia diomongkan sama semua intinya mengatakan bahwa Al-Mughirah ini berzina tapi kurang saksinya maka tiga-tiganya dicambuk sama Umar bin makanya perkara kodaf perkara tuduh menuduh itu nggak boleh sembarangan nah ini tiga orang sahabat tapi jumlahnya nggak pas ya nggak boleh bahkan dicambuk sama Umar bin padahal itu melihat loh tapi kita nggak boleh mengatakan Al Mughirah bin Subah telah melakukan apa? Zina karena nggak terbukti, nggak terbukti di pengadilan. Ya. Dan dicambuk. Ya. Dicambuk siapa namanya tadi? Al Mughirah eh, siapa? Al Abu Bakr. Tapi dia sahabat yang mulia, perawi hadis. Ya, namanya ini adalah fenomena kejadian yang ada di sahabat yang kita ceritakan. Tapi dua-duanya orang yang mulia, Abu Bakar mulia, Al Mughirah bin Su'bah mulia. Wajil sohaba dan mayoritas para sahabat tidak ikut perang itu. Mayoritas sahabat yang ada tidak ikut bloknya Ali, tidak ikut bloknya siapa? Uh, Tolha, Zubair, Aisyah atau juga tidak ikut bloknya Muawiyah. Kebanyakan mereka i'tizal al-qital, memilih untuk i'tizal al-qital yakni menyingkir dari peperangan gak ikut-ikutan. Wasababu hadil ikhtilaf annal umur kanat mustabiha wal waqt kana waqta fitnah walidzalika lam yati akadun an yatadabbar dzalikal amra wa yatabayyana haqiqatahu biwuduh. Penyebab terjadinya perselisihan tiga kelompok ini adalah karena perkara pada waktu itu gak jelas. Perkaranya samar-samar dan waktu itu memang waktunya fitnah. Ya, tidak seorang pun tidak bisa mencerna keadaan dengan baik karena banyak penyusup banyak orang Yahudi eh banyak uh, pemikiran Yahudi yang dihembuskan oleh siapa Abdullah bin Sabah menyebarkan fitnah dan seterusnya Qala al Ibnu Ibnu Hajar, "Inna Tabariyah akhraja bi sanadin sahih anil Ahnaf Ibn Qais." Sesungguhnya Imam Tabrani, Imam Tabari, Imam At-Tabari mengeluarkan sebuah sanad yang sahih dari Akhnaf bin Qais. Akhnaf bin Qais adalah tadi sahabat yang gak ikut perang. Qala dia berkata, Laki itu Tolha wa Zubair ba'da khasri Utsman. Aku bertemu Tolha, Zubair setelah pengepungan Utsman. Fakultu, "Mada ta'murani fa inni arahu maktula." Apa yang antum berdua wahai Tulka dan Zubair wasiatkan kepada aku engkau perintahkan kepada aku karena saya melihat Utsman sudah terbunuh Kala Tolha dan Zubair berkata Alaika bi aliyin Wajib bagimu untuk berbaikat kepada Ali Yang ngomong ini siapa? Tolha sama Zubair Baikatlah kepada Ali Walakitu Aisyah tabak dan kotli Utsman fi Makkah Kemudian aku pun berjumpa dengan Aisyah Setelah pembunuhan Utsman ada di Mekah. Fakultu ma ta'mu ma ta'murini wahai Aisyah ibunda kami, apa yang Anda perintahkan kepada kami setelah pembunuhan Utsman itu? Qalat, maka Aisyah mengatakan Ali kabi Ali. Wajib kau harus berbaikat kepada Ali. Walamma kharaja haula sahaba ila ma'rakatil jamar, tapi ternyata tiga orang ini yang kemarin menyuruh siapa tadi? Ahnaf bin Qais untuk berbaik kepada Ali. Ternyata waktu perang Jamal justru tiga orang ini yang keluar untuk apa? Untuk keluar kepada Ali, menuntut pembunuh Utsman. Kemudian walamma kharaja haula'i sahaba ila ma'rakatil Jamal lakiyahumul Ahnaf. Ahnaf ini ketemu sama orang-orang ini ketemu Zubair, ketemu Tulkha, ketemu Aisyah. Yang mereka berangkat menuju mana kemarin? Menuju Bagaimana? Kufa. Kan gitu kan kemarin kita kan jelaskan. Jangan dilupakan, Pak. Ya, bergak ulang-ulang ceritanya. Berangkat. Waktu berangkat ketemu sama Ahnaf bin Qais. Kemudian Ahnaf berkata kepada tiga orang ini. Wallahi la lukum Demi Allah gak mungkin aku ikut Ali dan memerangi kalian. Gak mungkin. Kalian itu tolka. Ya, tolka yang dijamin oleh Nabi Ya, kalau kalian ingin melihat penghuni surga yang masih hidup, kalau kalian lihat orang yang mati syahid tapi masih hidup orangnya, lihatlah tulka. Kenapa Rasulullah ngomong itu? Tahu nggak kejadian apa itu? Kejadian perang Uhud. Perang Uhud ketika Rasul, ketika manusia semuanya berlari-lari gak karu-karuan, yang sama Nabi cuma siapa? Tulka. Tulka ini jadi tameng hidupnya Nabi. Ada tusukan, ada anak panah, di, Rasul oh ini di Didandangi lah kata orang Jawa sama siapa? Tolka. Menulukah Tolka ini. Sampai perang usai tersungkur dia, masih hidup. Kata Rasulullah SAW, wajabat. Pasti dia masuk surga. Kalau kalian ingin melihat orang mati sahid, tapi masih hidup di muka bumi, lihatlah Tolka. Bahkan Abu Bakar nih, Abu Bakar, kelasnya Abu Bakar, mengatakan, Yaumu Uhud, Yaumu Tulkah. Hari Uhud, perang Uhud dulu, Yaumut Tulha adalah miliknya Tulha. Seakan-akan yang paling berjasa cuma Tulha. Saking hebatnya Tulha pada. Dalam perang Usai ini tubuhnya penuh tusukan dan ininya cacat beliau karena kena apa? Pedang ininya apa? Putus sampai syalal. Syalal itu artinya lumpuh tangannya beliau. Nah ini Akhnaf melihat mereka, tidak mungkin aku ikut Ali. Sedangkan ada di sini ada Tolha orang dijamin masuk surga. Dan tidak mungkin aku ikut Ali. Karena apa? Karena di sini ada Zubair. Misalnya Rasulullah. Zubair yang dikatakan oleh Rasulullah likulli nabiyin khawariya wa khawariyi Zubair. Setiap nabi punya teman setia pendamping dan teman pendampingku adalah siapa? Zubair. Dan tidak mungkin aku ikut Ali sedangkan di sini ada Aisyah. Sedangkan wahyu tidak pernah turun di rumah istri-istri Nabi yang lain. Wahyu hanya turun di istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah. Bagaimana aku mungkin perang melawan kalian? Tapi aku juga tidak mungkin bersama kalian memerangi Ali. Karena Ali adalah orang yang anda bertiga ini wasiatkan kepada aku dulu bahwa aku harus berbayat kepada Ali. Paham maksudnya? Artinya akan nafsu ini ikut siapa? Gak ikut siapa-siapa. Yang gak ikut Ali, yang gak ikut siapa? Tolkha, Zubair dan Aisyah ini peperangan para penghuni surga. Peperangan para orang yang dijamin masuk surga. Terus gimana nanti Ustaz kalau di surga apa mereka nggak siwa-siwaan gitu Ustaz? Kok dulu mata ini aku, awakmu salah ya, apa, awakmu kok gitu. Lah, ala sururin mutaqo ada loh manusia di dunia itu saling memusuhi tapi di akhirat dua dimasukkan ke surga saling senyum-senyum berdua ada ala sururin mutakobilin Allah Allah hilangkan hasad dendam dulu dilupakan terus di surga sama-sama dimasukkan ke surga terus bertemu di surga dan insya Allah para sahabat dulu yang apa kena fitnah insya Allah mereka adalah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran itu ala sururin mutaqabilin mereka saling berhadapan-hadapan di surga Allah lupakan semua permusuhan gitu ya akhirnya nggak mau ikut akhnaf ini Waqad marra bina qaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali, "Ya Ali, inna sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun far, far, farfuk biha." Wahai Ali, sesungguhnya nanti ada perkara antara dirimu dengan istriku Aisyah. Nanti kalau itu terjadi, fafruk biha. Berlemah lembutlah kepada Aisyah. Kalau Aliun, fa'ana askohum ya Rasulullah. Kalau begitu aku adalah orang yang paling celaka ya Rasulullah. Karena aku telah memusuhi ibunda kami. Faqala Rasulullah, la walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha tidak wahai Ali. Tapi kalau itu nanti terjadi, kembalikan kembalikan Aisyah ke tempatnya yang aman. Saya mau tanya. Dalam hadis ini siapa yang dipuji Rasulullah? Ali apa Aisyah? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena Rasulullah mengatakan jika ada masalah berlembah-lembutlah kepada Aisyah. Ah, bukankah ini berarti pujian kepada Aisyah? Bukankah Aisyah adalah orang yang layak untuk dilemah lembuti? kiranya Aisyah itu orang yang durjana, nggak mungkin Rasulullah ngomong farfuk. Gak mungkin Rasulullah mengatakan lemah lah. Tapi apa? Singkirkanlah. Kan gitu kan? Tapi Rasulullah mengatakan lemah lembut dan kembalikan dia ke apa? Tempat yang aman. Pujian mana ini kepada Aisyah? Puji. artinya Ali dipuji, Aisyah dipuji. Artinya seperti itu. Ya. Mau kifu ahli sunnah min Abdir min Abdurrahman ibn Muljim kita selesaikan ya. Karena kalau ini terputus tidak enak ceritanya besok. Sikap ahlu sunnah terhadap Abdurrahman bin Muljim pembunuh Ali. Waqatalati Utsman dan para pembunuh Utsman. Wakotil Zubair dan pembunuh Zubair. Waqatalil Husain dan para pembunuh Husain dan yang semisalnya. Kalau Zahabi Ibnu Muljim ing dan narju nar. Ibnu Muljim menurut kami kata kata Imam Ibnu Imam Zahabi Ibnu Muljim pembunuh Ali menurut kami mimman narjulahun nar kami berharap dia masuk neraka wa nujawiz anna Allah yatajawaz anhu tapi kalau Allah maafkannya kita maafkannya wa hukmu wa hukmul qatil Utsman orang yang membunuh Ali hukumnya sama dengan orang yang membunuh Utsman sama kita berharap mereka masuk neraka wa qatil Zubair termasuk yang membunuh Zubair kemarin kan saya telangkan kan Zubair terbunuh. Wakatil Tolka dan termasuk pembunuh Tolka sama, pembunuh Ali, pembunuh Tolka, pembunuh Zubair, pembunuh Osman sama hukumnya. Dan mari saya ceritakan nih. Ketika Tolka terbunuh, diambil pedangnya, dibawa ke Ali, PD prajurit ini. Pengen dapat hadiah, pengen dapat sanjungan dari siapa? Ali dibawa. Wahai khalifah, aku telah berhasil membunuh musuhmu. Dilihat pedangnya Tolka, maka pedang itu di, dilihat sama siapa? Ali dan meng, Ali mengatakan, "Wallahi, pedang ini dulu banyak menghapus kedukaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pedang ini dulu yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terbunuh gara-gara aku. Sekiranya aku telah mati 20 tahun yang lalu. Ali ini ketika datang kabar terbunuhnya siapa? Tolkha dan pedangnya Tolkha dibawa tadi. Ali mengatakan berapa lama pedang ini dahulu menghilangkan kedudukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah sekiranya aku mati 20 tahun yang lalu. Artinya Ali ini benar-benar menyesali dan menyesal kenapa harus keluar dan semua sahabat yang terlibat semuanya menyesal, termasuk Aisyah menyesal, Ali pun menyesal kenapa harus terjadi kejadian itu. Ya. Wakotil Sa'id bin Zubair, Wakotil Ammar, Wakotil Khorija, pembunuh Khorija, Tahu Khorija ya? Yang menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Amr bin As. Wakotil Ammar, pembunuh Ammar. Ammar ikut siapa? Ammar ikut Ali waktu perang terbunuh. Sedangkan Rasulullah mengatakan e, eh, taktulul fiatul baghiyah, kasihan anaknya Sumaya ini itu Ammar. Nanti dia akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Dan pada waktu itu Ammar itu pasukannya Ali dan terbunuh. Jadi pembunuh Ammar, pembunuh Utsman, karena membunuh sahabat semua ini. Sama nasibnya mereka ini. Para pembunuh tidak hanya pembunuh Utsman, tidak hanya pembunuh Ali, termasuk pembunuh Ammar, pembunuh Tolkha, pembunuh Zubair. Ini termasuk kita berharap mereka termasuk yang masuk neraka. Kata Imam siapa tadi? Uh, Al-Zahabi Fakulu haula inna minhum. Kita berlepas diri dari mereka. Wa kita membencinya. Wanakila nakila umurahum ila wa nakilu dan kita serahkan urusannya kepada Allah. Aidal haqqu fi man sahaba. Siapa yang lebih benar di antara sahabat ini? Kalau Rasulullah an Ammar, Rasulullah pernah bercerita tentang Ammar. Taktulul fiatul baghiyah. Baghiyah. Kasihan anaknya Yasir ini, Amr bin Yasir ini. Nanti dia akan dibunuh oleh kelompok yang zalim. Faqala anil khawarij yakhrujuna lakinin ikhtilafi bainal muslimin taqtuluhum awlat taifatin bil haq. Mereka orang-orang khawarij itu keluar ketika ada khilaf di antara kaum muslimin taqtuluhum awlat taifatin bil haq dan yang memerangi khawarij itu adalah salah satu di antara dua golongan di atas kebenaran. Jadi kan ada pasukannya Ali, ada pasukannya Muawiyah atau pasukannya Zubair. Paham ya? Kata Nabi ini, yang pertama, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Pada waktu itu Ammar ikut ikut siapa? Ali. Berarti kelompok yang salah kelompoknya siapa? Muawiyah gitu loh maksudnya. Terus kedua, nanti akan ada orang Khawarij keluar memberontak di saat ada perselisihan di antara dua kaum muslimin ini. Dan yang menumpas Khawarij itu adalah yang terbaik di antara dua golongan ini. Dan sejarah mencatat yang memerangi orang Khawarij siapa? Siapa? Hah? Berat loh sampai niki. Yang ingin tak ajari yuk bismillah. Kemarin yang memerangi orang Khawarij Nahrawan itu siapa? Kan Ali dan Ali tidak dipuji karena pembun karena peperangan Jamal meskipun menang. Ali tidak dipuji dengan perang Siffin meskipun menang, tapi Ali dipuji karena perang Nahrawan. Kan kemarin sudah saya jelaskan itu. Perang ketika menumpas orang-orang Khawarij. Rasulullah nggak pernah memuji Ali. Ali berhasil menumpas golongan yang salah. Kayak nggak ada. Hadisnya nggak ada. Tapi yang ada justru Rasulullah memuji siapa? Al Hasan karena Hasan ini nanti apa mendamaikan di antara dua kubu di antara kaum muslimin yang sedang nah, bisa dipahami ya maksudnya ya ya wa akrabut taifatin ilal haq di dalam riwayat lain yang menumpas khawarid nanti adalah kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran dan sejarah mencatat bahwa yang menumpas nanti siapa? Eh, Ali. Wal hadisani yanusani ala anna aliyan kan akrob ilal haq dua hadis ini menunjukkan bahwa kelompoknya Ali atau Ali ya, ada bahwasanya Ali lebih dekat dengan apa? yang benar daripada mukhalifihi yang menyelisihinya waktu perang Jamal daripada Tolkha Zubair, Aisyah sama Muawiyah. Walakin lam yusibil haqqa kullah akan tetapi Ali tidak tidak menepati kebenaran itu secara keseluruhan dah. Artinya ada salahnya juga gitu loh. Lianna Rasul karena Rasul mengatakan akrob ilal haq lebih dekat kepada kebenaran. Berarti tidak benar semuanya benar, sedangkan Aisyah salah semuanya bukan begitu maknanya. Bisa dipahami ya? Ini istihad gitu loh. Ini ada benernya, ada benernya tapi Ali yang lebih utama. Kemudian wali sahada to'nan fi aliyin dan ini juga bukan menunjukkan celaan tu Ali walakin libayani analladhi ladzi imtanu anil musyaraka fil fitnah humul ladina kanu alal haq tetapi hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang nggak ikut perang dialah yang lebih hak semuanya. Perkataan Rasulullah Ali ini lebih dekat kepada kebenaran. Lebih dekat, bukan benar tapi lebih dekat dengan kebenaran. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa yang benar siapa? Yang gak ikut perang. Artinya kalau bisa nggak ada pertumpahan darah. Fasalama li aliyin kanat fil imsak anil kital. Keselamatan bagi Ali adalah dengan dia tidak ikut perang. Seharusnya gitu. Walidhalika nadimali. Buktinya apa? Ali menyesal. Di antara buktinya adalah Ali apa? Menyesal dan kita tahu kronologi terjadinya peperangan itu kan bukan karena ini nafsu ingin membunuh, ingin nafsu ingin membunuh, tapi kemarin waktu malam hari ada pasukan para pembunuh Utsman yang buat kacau di pasukannya siapa? Zubair atau Aisyah sehingga Aisyah Zubair Tolka menganggap bahwa yang datang mengacau dan ingin perang itu pasukannya Ali padahal itu sengaja dibenturkan. Makanya Najima Ali, Ali menyesal. Karena walidzalika karena di lamma ra'a Talha qatilan. Bahkan ketika Ali menjumpai Tolha terbunuh, Ali mengatakan, "Laitani mitu qabla isri nasana." Andai ya saja aku mati 20 tahun yang lalu. Artinya Ali itu menyesal sampai lihat darahnya Tolha. Padahal Tolha ini dulu yang Tolha ini selamat ya dari pembunuhan orang-orang kafir Quraisy dulu. Kemudian Ali ini merasa sedih, bagaimana aku membunuh Tolha? Wong Tolha ini dulu dibunuh oleh orang kafir segitu banyaknya dia kuat. Kok justru aku dan pasukanku yang apa? Membunuh. Sedihnya luar biasa Ali ini. Bahkan mengatakan kepada pembunuh Tolha, Basirhu, tolong berikan kabar ke dia bahwa dia masuk neraka. Bayangkan. Kok gak di, terus jingkrak-jingkrak seneng-seneng karena Tolha terbunuh? Bahkan Ali berkata kepada orang, Basirhu, beri kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk neraka dan memastikan bahwa tol kampung surga padahal berada di front yang berbeda artinya para sahabat itu saling mencintai gak ada dalam hatinya gak ada hasad gak ada iri tapi ya itu tadi fitnah jangan membangunkan fitnah karena kalau fitnah yang dibangunkan fitnah akan sulit untuk ditidurkan kembali lihat Suria lihat Irak Indonesia negeri aman jangan membangunkan fitnah karena fitnah itu kalau bangun, tidak akan tidur. Sebelum nyawa-nyawa melayang. Sebelum bangunan-bangunan rusak. Makanya yang ngerti gini cuma salafiyun tok. Orang yang lain semangat gitu tok aja. Padahal mentaati waliul amr meskipun dolim. Itu ada hikmah besar. Dan inilah nasib para ulama dari zaman ke zaman. Tapi ini nggak dipahami oleh karena Mengandalkan apa? Semangat. Dikira kita juga nggak punya semangat gitu. Tapi kita meletakkan semangat kita di atas atau di bawah dalil-dalil syar'i. Ya, itu ya. Maka zaman fitnah kita nggak boleh terpancing dengan emosi nggak boleh. harus melihat maslahat dan madarat. Wa nadimu kulluhum alal musyarakah fitil ma'arik dan semuanya menyesal karena ikut perang itu ya termasuk Aisyah juga. Walakat asnan nabiyyu alal Hasan Bahkan Ali radhiyallahu anhu memuji Hasan, "Inna bni hada sayyidun, inna bni hada sayyidun, wala Allah an yusriha bihi baina ta'ifatain muslimin." Sesungguhnya anakku ini kata Nabi, siapa yang dia omongkan ini? Hasan. Sesungguhnya anakku ini maksudnya cucuku ini Hadas sayyidun, dia adalah pemuka kaumnya, penghulu kaumnya. Semoga Allah nanti menjadikan Hasan ini orang yang mendamaikan di antara dua kubu kaum muslimin yang bertikai, dua kubu kaum muslimin yang bertikai. Fa'asna alaihi suluh. Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah memuji tindakan Hasan karena mengadakan suluh. Suluh itu apa? Islah apa di Perdamaian. Walam yusni ala aliyin dan tidak ada nas yang memuji Ali karena perang ini. Tapi justru ada nas yang memuji siapa? Hasan. Berarti peperangan itu jelek. Paham ya? Gak baik. Wasanahu ala aliyin lekana likita li ahlat nahrawan. Pujian kepada Ali adalah ketika Ali membunuh orang-orang Khawarij di Nahrawan. Kan dikatakan nanti akan keluar apa? Golongan Khawarij yang membunuhnya adalah siapa? Orang yang paling benar, orang yang paling dekat dengan apa? Kebenaran. Ini Rasul yang ngomong. Rasul sudah menyampaikan bahwa nanti muncul khawarij. Ya. Kemudian bal farihal muslimuna biqatli ahli narhawan bahkan kaum muslimin senang dengan capaian Ali telah berhasil membunuh Nahrawan. Berbeda dengan perang Sifin, berbeda dengan perang Jamal ketika Ali memenangkan uh, peperangan dengan apa atas Tolha Zubair Aisyah atas Muawiyah tapi setelah itu sedih nggak Ali Ali sedih apa enggak sedih bahkan kaum muslimin semuanya pun sedih tapi Ali senang dan kaum muslimin senang tatkala Ali menumpas Khawari. itu loh ya Wa Aliun sajadalillahi syukran lama kotala ahlan nahrawan dan Ali sujud syukur selesai membunuh menumpas kaum Khawarij. Bahkan beliau bersedih ketika berhasil membunuh atau ketika selesai perang Jamal. Sedih. Bahkan setelah perang Jamal Ali berandai seandainya aku mati sebelum 20 tahun. Tapi ketika selesai perang Nahrawan Ali apa? Sujud syukur karena Ali dulu dikasih alamat sama Nabi, dikasih tanda sama Nabi. Nanti jadi di antara orang yang terbunuh dalam perang itu adalah orang yang yang fulan gitu namanya fulan. Terus dicari sama Ali, masih ingat kan kemarin kan? Dicari Ali ketemu bahwa orang yang dikabarkan Nabi itu ketemu di perangan itu langsung Ali sujud syukur dan mengatakan sodakar Rasulullah. Benar yang diomongkan Rasulullah. Ali merasa gembira karena termasuk Ali yang dipilih oleh Allah untuk menumpas golongan tadi itu selesai. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita ganti bab yaitu Hasan bin Ali. Ali kan sudah terbunuh kan? Besok diganti ya bukan besok dulu ya, tapi ini pelajarannya besok adalah pelajaran Hasan bin Ali. Hasan bin Ali diangkat jadi khalifah nggak panjang, cuma beberapa bulan. Setelah itu beliau membawa pasukan ke Sam ke Muawiyah. Dikira perang, mereka ingin perang. Tapi ingin apa? menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Kemudian setelah itu jatuh di tangan Muawiyah, Islam jaya, cuma ada satu pemimpin semua sepakat jihad bersama Muawiyah. Sahabat-sahabat sepakat jihad bersama Muawiyah, menyerang Konstantinopel di zaman Muawiyah, armada laut perang pertama kali diadakan zamannya Muawiyah. Zamannya Muawiyah ini dijaya. Orang-orang Romawi gemeteran melihat pasukannya dan memang Muawiyah itu orangnya. Apa maksudnya orangnya itu? Ya, memang ahlinya di, di jadi pemimpin, politikus ulung. Ya, nanti di zamannya Muawiyah nih. Muawiyah kan ada di mana tadi? Kita ini belajar tentang Muawiyah radhiyallahu anhu itu sejak MI, kecuali yang nggak sekolah MI. Ya, saya dulu sekolah MI itu sudah banyak bahwa Muawiyah itu nggak baik kan gitu kan, merampas dari Ali, membangun istana megah di Syam kan gitu kan ya. Betul enggak? Kita kalau melihat sejarah itu lihat juga dari sisi antropologis, lihat dari sisi sosialnya. Masyarakat Sam jangan disamakan dengan masyarakat Medina. Mengapa Umar bin Khattab kok nggak bangun istana? Karena memang memang budayanya di sana nggak seperti itu. Tapi kalau di Syam, Sam itu kan dulunya miliknya siapa? Romawi, gitu kan? Orang Romawi sudah terbiasa bangun apa? istana kastil-kastil, membangun benteng-benteng yang kuat. Kan gitu kan? Itu sebelum aja Muawiyah sudah ada. Paham maksudnya? Karena itu peninggalan bangsa Romawi dan Romawi tersingkir ke Konstantinopel kan gitu kan? Maka otomatis memang adatnya seperti itu bahwa di sana pasukannya Romawi kuat-kuat gede-gede, maka Muawiyah pun membangun. Karena keadaannya seperti itu. Bisa dipahami saya? Nah, itu loh. Kemudian ketika negara Islam kacau, terlibat perang antara Muawiyah sama siapa tadi? Ali. Ini kedengaran Romawi. Kedengaran Romawi, Romawi menyiapkan pasukan besarnya karena tahu nih Muawiyah ini kan orang kuat di Syam. Syam itu kan bentengnya Islam. Tapi sekarang Muawiyah terkuras habis karena harus berhadapan dengan anak pamannya siapa? Ali. Eh, Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harab bin Umayyah bin Abdisya bin Abdi Manaf Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi masih dulur ini. Ali sama siapa? Muawiyah masih dekat. Maka pasukannya Romawi sudah merapat di perbatasan. Kedengaran sama intelijennya siapa? Muawiyah. Intelijennya lapor bahwa pasukan-pasukan salib sudah bergerak ada di perbatasan. Langsung nulis surat Muawiyah. Muawiyah nulis surat kepada Raja Romawi. Kaisar Romawi itu panglima Romawi nulis surat dikirim. Wallahi sekiranya kalian tidak kembali ke negeri kalian, tidak menyingkir dari perbatasan kami, demi Allah aku akan berislah dengan anak pamanku dan akan kami datangkan pasukan. Awalnya sampai di Konstantinopel, akhirnya masih ada di Damaskus. Paham nggak maksudnya? Masuk perlu diulangi. Demi Allah kalau kalian tidak menyingkir dari perbatasan kami, niscaya saya akan berjamai dengan anak pamanku. Siapa anak pamanku di sini? Ya jelaslah kalau saya diulangi itu. Anak Ali dengan Ali. Saya akan berdamai, bersatu untuk menghantam kalian. Kami datangkan pasukan yang awalnya itu sudah ada di Konstantinopel sedang akhirnya ini belum habis, masih ada di Damaskus. Paham maksudnya ini? Apa maksudnya? Saya akan datangkan pasukan ya. Gini rumah menyingkir semuanya tidak berani. Balik langsung diambil semua tentara. Ya, dan nanti di zamannya Muawiyah ini penaklukan Konstantinopel sudah diupayakan, tapi berhasilnya nanti baru di zamannya Muhammad Al-Fatih. Jauh masih lama itu. Ya, Muhammad Al-Fatih. Tapi proses itu sudah terjadi di zamannya siapa? Rasulullah mengatakan nanti di antara umatku akan ada yang menyeberangi lautan menaklukkan negeri. Konstantinopel. Dan itu belum terjadi kecuali di zamannya Muawiyah. Muawiyah ini sepakat sudah sahabat sudah baiat sepakat. Nanti masalahnya adalah ketika Muawiyah mengangkat Yazid. Kalau pemimpinnya Muawiyah ini sepakat. Cahaya Islam ini. Menaklukkan negeri-negeri yang kemarin zamannya Ali mandekan gitu kan. Ali kan disibukkan dengan apa? Pemberontakan, khawarid, perang saudara kan gitu kan. Nah, nanti di zamannya Muawiyah itu dikatakan amul jam'i, hari bersatunya kaum muslimin karena tindakan siapa tadi? Hasan. Jihad dikumandangkan, negeri-negeri di ditaklukkan. Ini Muawiyah kalau ingin tahu Muawiyah dan besok akan kita jelaskan juga keutamaan-keutamaan Muawiyah. Hadis Nabi yang mengatakan itu, bukan celaan eh, bukan bukan pujian ulama bukan, tapi Nabi Besok akan kita jelaskan setelah kita menjelaskan uh, Hasan bin Ali radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.